Silakan dibuka halaman 97. Kita masih membaca penjelasan syarih tentang jenis-jenis orang yang meninggal. an ul khamisu, jenis yang kelima. Man kana yantasibu ila dinil islami, lakin indahu amrun yunakidu asla dinil islami. Orang yang meninggal namun dia menisbatkan diri kepada Islam. Artinya dia mengaku Islam. Namun dalam dirinya ada perkara yang bertentangan dengan landasan dari agama Islam. Artinya orang ini melakukan salah satu dari pembatal keislaman. Misalu hadza contohnya man kana yad'u ghairallahi wa yadhunnu anna al islam la yatanafa ma'a hadza. Orang yang dia berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah ini syirik akbar, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Namun dia yadhunnu dia menyangka bahwasanya Islam yang ada pada dirinya la yatanafa ma'a hadza. Tidak ternafikan dengan perbuatan tersebut dia melakukan syirik akbar namun dia merasa tidak bersalah, merasa itu tidak apa-apa, tidak mempengaruhi keislamannya. Wa kana yunkiru risalah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atau orang yang mengingkari risalah atau kerasulan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang tidak mengimani bahwasanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul. Namun dia merasa itu tidak apa-apa. Dia merasa itu tidak membatalkan Islamnya. فحين إذن هذا ضد أصل دين الإسلامي وهو syahadatani. Maka perkara-perkara seperti ini bertentangan dengan landasan dari agama Islam, yaitu dua kalimat syahadat. Berdoa kepada selain Allah, ini bertentangan dengan la ilaha illallah. Mengingkari kerasulan dari Nabi Muhammad saw ini bertentangan dengan syahadat Muhammadun Rasulullah. Wabitali fa innahu la yusalla alaihi wa yahkumu bi kufrihi fi ahkamid dunia. Oleh karena itu, maka orang seperti ini tidak disolatkan. Dan dia dihukumi sebagai orang kafir dalam hukum dunia. Liannahu qad naqadha asla dinil islami. Karena dia telah membatalkan landasan dari agama Islam dalam dirinya. Lakinnana la nahkumu alaihi bi jannatin wala narin. Namun kita tidak memastikan bahwasanya dia akan masuk surga atau neraka. Wa innama natruku salata alaihi fi dunya wa natruku al-istighfar lahu wa nu'amiluhu mu'amalata ghairil islami minal kuffar. Namun kita tinggalkan salat jenazah terhadapnya di dunia dan kita tinggalkan mendoakan ampunan untuknya dan kita perlakukan dia, kita terapkan muamalah ghairil muslimin, non muslim atau minal kufar. Kita anggap dia termasuk orang kafir. Lakinnana la nahkumu alaihi bin nari. Namun kita tidak memastikan dia masuk neraka. Nah, ini penjelasan yang sangat bagus dan sudah cukup jelas insya Allah ya. Namun juga di sini perlu kita jelaskan penghukuman terhadap orang yang seperti ini bahwasanya dia dia perlakukan sebagai orang kafir, orang non-muslim ketika dia melakukan pembatal-pembatal keislaman perlu memperhatikan dua hal. Yang pertama, di sini bukan berarti kita bermudah-mudahan memfonis kafir secara takin. Karena kembali kepada kaidah yang sudah kita baca kemarin, memfonis secara takin ini perkara yang sangat serius, tidak boleh bermudah-mudah, bahkan ini adalah haknya hakim dan juga para ulama. Namun ketika kita melihat secara jelas ada orang yang melakukan pembatal keislaman, maka kita perlakukan dia sebagai non-muslim untuk diri kita. Karena kita tahu dan kita melihat secara jelas orang ini melakukan pembatal keislaman. Maka kita berlakukan untuk diri kita, kita berlakukan hukum bahwasanya dia non-muslim, dia kafir. Dan kita tidak memaksa orang lain yang tidak tahu, yang tidak faham untuk menghukumi dia kafir juga. Kalau ini haknya hakim, haknya para ulama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Memperlakukan orang yang seperti ini yang melakukan pembatal-pembatal keislaman, kita perlakukan sebagai non-muslim, sebagai orang kafir, itu ada batasnya, yaitu sampai dia bertaubat. Kalau dia bertaubat, maka kita kembali berikan dia hak-hak sesama muslim. Kita perlakukan kembali dia sebagai kaum muslimin. Dan juga hendaknya kita mengajak dia untuk bertaubat. Kita dakwahi dia, kita nasihati dia, dan kita peringatkan dia untuk segera bertaubat. Ya, dua poin ini perlu diperhatikan dengan baik. Kemudian fa in qala qailun ma halu ulaika alladziina lam ya'rifu haqiqata dinil islami. Kalau ada yang bertanya, bagaimana keadaan di akhirat orang-orang yang mereka tidak mengetahui hakikat agama Islam? Ya, contohnya seperti suku-suku pedalaman yang mereka tidak pernah mendengar Islam atau orang yang tidak pernah tersentuh sama sekali oleh dakwah Islam belum pernah mendengar Islam sama sekali. Demikian juga anak-anak dari orang-orang kafir yang mereka wafat dalam keadaan belum balik. Karena ketika belum balik mereka belum terkena beban syariat. Nah, maka bagaimana keadaan mereka? Nah, kulu kita katakan la nahkumu alaihim bi annahum min nari. Kita tidak menghukumi mereka bahwasanya mereka penduduk neraka. Artinya tidak kita katakan bahwasanya mereka masuk neraka. Wa inna ma yuqalu innahum yawmal qiyamati yumtahanuna wa yukhtabaruna fi arasatil qiyamati. Namun yang dikatakan tentang mereka adalah bahwasanya mereka di hari kiamat akan yumtahanun, akan diuji. Wa yukhtabarun dan akan diuji, akan dites. Fi arasatil qiyamah di sebuah tempat di hari kiamat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya mereka akan dites dengan cara diperintahkan untuk masuk neraka. Kemudian faman ajaba minhum adkhalal jannata. Siapa di antara mereka yang menaati perintah tersebut ketika disuruh untuk masuk neraka, kemudian ternyata taat, maka justru adkhalal jannah, mereka akan dimasukkan ke surga. Waman lam yujib dakhalan nara. Namun yang tidak mau taat kepada perintah Allah ketika itu, justru dia akan masuk ke neraka. Ini pendapat yang rajih dalam masalah ini Walaupun di sana ada beberapa pendapat yang lain. Kemudian kita kembali ke matan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, Akhirul risalati walhamdulillahi wahdahu wa salawatuhu ala Muhammadin wa alihi wa salamat tasliman. Akhir dari tulisan ini adalah kami mengucapkan segala puji bagi Allah semata dan salawat semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya dan semoga Allah taala melimpahkan keselamatan kepada beliau dan keluarganya. Ini kebiasaan para ulama yaitu menutup tulisan dan juga khutbah mereka dengan hamdalah, dengan pujian kepada Allah dan juga dengan solawat. Kita baca penjelasan dari Syarih, beliau mengatakan, Hada akhiru hadhi risalati at tihibati li imami ahli sunnati wal jama'ati al-imami Ahmad ibni Hambalin. Ini adalah akhir dari tulisan yang sangat bagus ini yang ditulis oleh seorang imam Ahlussunnah wal Jamaah yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Wa min huna fa innana nushiru ila ahammi ma jaa fi hadhihi al-qa'idati al-'azimati min qawaidi ahli wal jamaati. Maka di sini di akhir risalah ini kami ingin menyampaikan beberapa yang paling penting dari kaidah-kaidah yang agung yang merupakan kaidah-kaidah ahli sunnah wal jamaah. Awalan yang pertama, tahkimun nususi asyariyati kitaban wa sunnatan. Yaitu wajib untuk berhukum kepada nas-nas syar'i, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Artinya mengembalikan semua perkara kepada dalil. Biar dalillah yang menentukan mana yang benar, mana yang salah. Wa taqdimuha 'alal ma'kulati wa 'alal ahwa'i. Dan mendahulukan Al-Quran dan As-Sunnah daripada makulat, daripada logika atau akal, atau daripada ahwa, hawa nafsu. Dalil lebih kita kedepankan daripada akal dan hawa nafsu. Sanian yang kedua, isbatul aqaidi bi akhbaril ahadis sahihati ats-tsabitati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sunnah menetapkan akidah walaupun itu ditetapkan oleh khabar ahad, oleh hadis ahad, selama itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa adamul i'tiradi ala syai'in minal mu'taqadati mukhalafati dzalika. Dan tidak mempertentangkan hadis-hadis tersebut yang berisi tentang mu'taqadat, yang berisi tentang akidah dipertentangkan dengan hal-hal yang lain yang bertentangan dengan dalil. Salisan yang ketiga, annana la nadribu lillahi qiyasan tamthiliyan yastawfihi Allahu ma khalqihi. Kita ahlu sunnah tidak melakukan kias tamthili terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yang di sana terdapat unsur menyamakan Allah dengan makhluknya. فَإِنَ هَذَا مِنْ musawati غَيْرِ اللَّهِ Karena kias tamthili ini merupakan bentuk menyamakan Allah dengan selain Allah. وَهُوَ مِنَ الشِّرْكِ بِاللَّهِ Dan perbuatan seperti ini termasuk syirik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. لِأَنَّكَ عَدَّلْتَ اللَّهَ بِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ karena andaikan Anda melakukan seperti itu, maka Anda menyewakan Allah dengan makhluknya. Allah Ta'ala yakulu, padahal Allah Ta'ala firman, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ Dan tidak ada bagi Allah ahadun siapapun yang kufuan, yang sama dengannya, yang menjadi sekutu baginya. Dalam surat Al-Ikhlas ayat keempat. Jika taqarrara hadza fa inna ma jaa'a fi nususi min imani bil qadari. Kalau Anda sudah paham ini, maka semua dalil-dalil yang menetapkan tentang iman terhadap takdir. Wa min itsbati kalamillah jalla wa ala wa annahu ghairu makhluqin. Dan semua dalil-dalil yang menetapkan kalam Allah jalla wa ala dan bahwasanya kalam Allah itu bukan makhluk. Wa min itsbatil imani bil mizani wal haudi wa syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua dalil-dalil yang menetapkan tentang wajibnya beriman tentang adanya mizan dan juga tentang adanya haud telaga dan juga tentang adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ru'yatil mu'minina li rabbihim dan juga tentang bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah subhanahu wa taala di akhirat wal masihid dajjali dan juga tentang adanya al-masih ad-dajjal ونحو ذلك dzalika min al لأنه قد li'annahu النص بإثباته nassu bi Dan dalil-dalil yang semisal itu yang berbicara tentang masalah akidah, maka semua dalil ini kita tetapkan karena telah sabat, telah sahih dalil yang menetapkannya. Rabi'an yang keempat, annana na'malu bin nususi ala zawahiriha wala nu'awwilun nassa wala nuharrifuhu an ma'nahu. Yang keempat, kita ahlu sunnah mengamalkan semua dalil sesuai dengan makna zahirnya. Tidak kita takwilkan dalil-dalil tersebut dan juga tidak kita tahrif, tidak kita ubah-ubah dari makna yang sebenarnya. Khamisan yang kelima, anna idza aradna an nahkuma fi qadiyati aqdiyatin aw ghairiha fa innahu la yasihhu an nanzura ila dalilin wahidin wa natruka baqiyatal adillati bahwasanya ketika kita ingin menghukumi atau menyimpulkan suatu masalah akidah ataupun masalah-masalah yang lain, masalah-masalah fikih atau masalah yang lain, maka tidak boleh, tidak sah kita hanya melihat kepada satu dalil kemudian meninggalkan dalil yang lain. Balabudda an nandura ila jami'il adillati kulliha. Bahkan harus kita lihat kepada semua dalil yang ada. Sadisan yang ke-6, mahabbatu ijtima'il mu'minina wa ta'allufuhum Wasamu wa ta'atu li a'immatihim. Al-Sunnah sangat mencintai untuk mempersatukan orang-orang yang beriman dan mengikat mereka, artinya mempersatukan mereka. Dan Al-Sunnah meyakini wajibnya mendengar dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin. Li'annahu la yumkinu nasu wa yakunu jama'atan wahidatan illa bil wilayati. Karena tidak mungkin untuk bisa yantazim mengatur dan mempersatukan manusia untuk membuat mereka jamaatan wahidatan, membuat mereka menjadi jamaah yang bersatu, jamaah yang satu. Illa bil wilayah kecuali dengan adanya pemimpin. Tidak bisa diserahkan kepada ormas-ormas atau kelompok-kelompok atau sekte-sekte atau partai-partai. Nah, yang ada nanti akan berpecah belah. Butuh adanya pemimpin yang mempersatukan semuanya. ومن ثم نرى كثرة النصوص في تحريم الخروج على الولاة oleh karena itu kita melihat banyak sekali dalil yang mengharamkan untuk memberontak kepada pemimpin. Wa mimma yata'allaku bihadha annafadha al-sinatana anil kalami fil khalqi. Kemudian perkara yang terkait dengan itu juga adalah hendaknya kita menjaga lisan-lisan kita untuk tidak membicarakan orang lain. Fala natakallamu fi ahadin minan nas mahmastata'na ila dzalika sabila. Maka hendaknya kita tidak bicara tentang keburukan orang lain selama kita masih mampu untuk melakukan seperti itu. Mampu untuk menahan lisan kita tidak membicarakan orang lain. Wal kalamu fil akharina qadhan wa sabban innama yakunu 'inda al hajati syar'iyyati wal muqtadi asy-syar'iyyi limithli dzalika. Adapun membicarakan orang lain berupa qadhan wasabban berupa celaan dan celaan ini dibolehkan indal hajah ketika ada kebutuhan dan kebutuhannya kebutuhan yang syar'iyah, kebutuhan syar'i. Ya, bukan sekedar untuk menumpahkan emosi, untuk balas dendam atau untuk menumpahkan kemarahan, tapi dilakukan ketika ada kebutuhan syar'i. Wal muqtadi syar'i dan ketika ada faktor-faktor pendorong yang membolehkan untuk melakukan itu menyebutkan keburukan-keburukan orang supaya kaum muslimin terhindar dari orang ini, supaya kaum muslimin menjauh dari orang ini. Karena orang ini mungkin menyebarkan kesesatan, menyebarkan kesyirikan atau kekufuran. Nah, yang seperti ini baru dibolehkan. Karena ada kebutuhan syar'i dan karena ada pendorong, ada faktor pendorongnya. Wa mata tamakkana min adami dzikri ulaikal asykhasi alladziina yakunu alaihim malhudhatun fahuwa aula wa ahsanu. Namun ketika masih dimungkinkan untuk kita bicara tentang mereka, min adami dzikri ulaikal ashkhas, tanpa menyebutkan nama person-personnya. Yang mereka ini alaihi malhudat. Memang terdapat beberapa catatan. Artinya terdapat beberapa penyimpangan yang harus diperingatkan. Namun ketika masih mungkin untuk bicara tanpa menyebutkan nama, tanpa menyebutkan individu, fahuwa aula wa ahsanu. Itu lebih utama dan lebih bagus. Li'annana idha tamakkanna min raddil batili biduni an nansibahu li ashabihi fa hadha huwal matlubu syar'iyu. Karena kita jika kita masih memungkinkan untuk membantah kebatilan tanpa menisbatkan kebatilan tersebut kepada person-person pelakunya, maka inilah yang diharapkan dalam syariat. Li'alla nuqima li ashabil batili wazanan. Agar kita tidak menjadikan orang-orang yang batil tersebut menjadi wazanan, menjadi orang-orang yang dalam masyarakat punya kedudukan. Artinya mereka nantinya bisa dipertimbangkan wazanan. Kalau kita menyebut nama mereka, maka masyarakat akan tahu. Dan bisa jadi mereka, masyarakat yang awam akan mempertimbangkan keyakinan-keyakinan atau pemahaman-pemahaman dari orang-orang ini. Terutama kalau orang-orang ini sudah terlanjur terkenal, terlanjur sudah punya nama di hati masyarakat. Wanaj'alan nasa yuraddiduna asma'ahum. Dan agar kita tidak membuat nama mereka, nama orang-orang yang batil ini senantiasa diulang-ulang oleh masyarakat. Waqat yata'assabu lahum ba'dun nas. Padahal nyatanya sebagian orang itu pasti akan berfanatik buta kepada orang-orang yang batil ini. Fa innaka idza radatta al-batila wa nisbatahu ila ashabihi faqat yata'assabu ba'dun nasi li al ashkhasi fayakunu sababan fi dhalalihim. Maka jika Anda membantah kebatilan sambil menyebutkan namanya, menyebutkan nama pelakunya, menyebutkan person-personnya, maka orang-orang yang berfanatik kepada dia akan bangkit untuk berfanatik buta, akan bangkit untuk membela dia. Fayakunu sababan fi dolalihim. Sehingga bantahan anda, celaan anda akan menjadi sebab orang-orang tersebut sesat. Wa amma idha radat talbautila walam tadhkur ashabahu, fa innaka hina idhin la tuqimu lahum wazanan wala tibaran. Namun andaikan Anda memantah kebatilan dan Anda tidak menyebut namanya, tidak menyebut nama pelakunya, maka ketika itu Anda tidak menegakkan timbangan terhadap orang-orang yang batil tersebut. Artinya Anda tidak membuat orang-orang batil ini menjadi orang-orang yang bisa dipertimbangkan. Wala tibaran dan Anda tidak membuat orang-orang yang batil ini jadi dianggap. Kalau tidak disebut namanya, maka bisa jadi orang ini nggak akan dianggap, nggak akan dikenal, nggak akan viral. Tapi ketika disebut namanya, malah jadi viral, malah jadi terkenal, malah akan dianggap oleh orang-orang. Wa fi nafsil waqti la Dan juga di saat yang bersamaan ketika Anda membantah kebatilan tanpa menyebutkan nama person-personnya, maka masyarakat tidak akan tertipu dengan mereka. Masyarakat tidak akan mencari mereka sehingga tertipu dengan perkataan mereka. Walain khadi'una kalamihim dan mereka tidak akan terperdaya oleh perkataan-perkataan mereka. Wala yakunul wala wal bara'u ala asma'il ashkhasi. Dan wala wal bara' yang dilakukan oleh masyarakat awam itu bukan pada nama-nama person. Ketika nama-nama personnya disebut, kemudian nama-nama person ini punya nama di hati masyarakat, punya posisi di hati masyarakat, maka bisa jadi masyarakat awam itu akan berwala wal barok kepada person-person ini. Pada person-person ini adalah orang-orang yang batil. Sehingga mereka orang-orang awam akan mengatakan siapa yang benci kepada orang ini, saya pun benci. Siapa yang simpati, siapa yang pro, siapa yang mendukung orang-orang ini, maka kami pun pro, kami pun mendukung orang tersebut. Maka ini bisa terjadi masyarakat akan berwalak wal bara kepada orang-orang batil tersebut. Wa inna ma yakunu al wala wal bara'u 'ala al mu'taqadi sahihi thabiti fi wa fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kita tidak sebut namanya, maka kita harapkan kemungkinan besar masyarakat akan berwalak wal bara kepada akidah yang benar yang sahih sesuai dengan kitabullah, sesuai dengan Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini nasihat yang sangat luar biasa sekali yang disampaikan oleh Syarih di akhir kitab ini. Yaitu setelah kita memahami akidah-akidah alusunnah wal jamaah, janganlah kita menjadi orang yang suka semangat berdebat. Kemudian kita menjadi orang yang membantahi orang-orang lain. Si fulan sesat, si fulan syirik, si fulan menyebarkan firqah balah, firqah sesat si fulan murji'ah, si fulan khawarij, si fulan mu'tazilah, macam-macam. Janganlah kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Namun bantahlah kebatilan secara ilmiah. Sebutkan, ini adalah penyimpangan karena tidak sesuai dengan Al-Quran, ini ayatnya. Karena tidak sesuai dengan hadis, tidak sesuai dengan ajaran para salafus saleh. Ini buktinya. Sampaikan seperti itu tanpa menyebutkan person-personnya. Ini yang paling utama dan ini yang dituntut oleh syariat. Adapun menyebut nama, maka ini tidak boleh bermudah-mudah. Walaupun dibolehkan dalam sebagian keadaan, namun tidak boleh bermudah-mudah dan juga ini bukan haknya semua orang. Karena menyebut nama berarti sudah memfonis secara ta'yin. Kita sudah bahas berkali-kali, memfonis secara ta'in ini tidak boleh bermudah-mudah dan ini bukan haknya semua orang. Bunda Syarif mengatakan, As'alullah ta'ala ayuwafiqana wa iyyakum li khairayid dunya wal akhirati. Aku mohon kepada Allah Ta'ala untuk memberikan taufik kepada kami dan juga kepada Anda sekalian untuk mendapatkan dua kebaikan yaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wa yaj'alana minal Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang menyampaikan hidayah dan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Allahumma aslih ahwal al ummati Ya Allah, perbaikilah keadaan umat Islam ini. Waraddahum ila dinika raddan jamilan. Dan jadikanlah mereka umat Islam ini kembali kepada agamanya dengan cara yang indah. Wa Wawafikhum ila tahkimi kitabika wal amali bi sunnati nabiyika. Dan berilah mereka taufik untuk mau berhukum dengan kitabmu ya Allah dan agar mereka mau mengamalkan sunnah nabimu ya Allah. Allahumma wafik ulata umuril muslimina likulli khairin. Ya Allah, berikanlah taufik kepada seluruh pemimpin kaum muslimin kepada kebaikan, kepada semua kebaikan. Allahumma ja'alhum asbaba hudan wa tuqan wa salahin wa sa'adatin linnasi ajma'ina. Ya Allah jadikanlah mereka para pemimpin kaum muslimin agar mereka menjadi sebab datangnya hidayah, datangnya ketakwaan dan datangnya kesalehan serta datangnya kebahagiaan bagi manusia semuanya. Allahumma ya hayyu ya qayyumu aslih kulubana. Ya Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lain. Jadikanlah hati kami hati yang saleh. Hada wallahu a'lamu wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian wallahu a'lam. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan salawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan para sahabatnya semuanya. Demikian yang kita baca dari kitab Syarah Usul Sunnah ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ucapkan walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang semata-mata karena nikmatnya bisa kita selesaikan semua amal-amalan soleh.